Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Buya kepada Buya Yahya yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya hormati. Yang saya ingin tanyakan ini Buya. Tadi mendengar yang disampaikan oleh Buya bahwa Sesungguhnya harta yang kita miliki adalah harta yang sudah diinfakkan untuk kehidupan di akhirat kelak. Yang saya tanyakan mohon dijelaskan bagaimana koidahnya ataupun pengaturannya jika misalnya saya punya uang eh, kemudian eh, supaya antara pembagian istilahnya Eh, persiapan untuk masa depan anak dan untuk biar bisa berinfak itu bagaimana Bu ya? Supaya baik. Baik. Iya iya ya, istilahnya persiapan untuk masa depan anak dan, dan supaya yang bisa saya baik ya itu bagaimana Bu ya? Okay, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi iya, wabarakatuh. Ya, saya tanyakan berapa persen yang bisa kita serahkan untuk infak dari harta kita? Semisal untuk orang tua, kalau memang mau diinfakkan 100% apakah boleh? Kalau misalkan masih baru bekerja apakah boleh hanya berinfak sekitar 20% atau 10% mohon penjelasannya terima kasih Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim pertanyaan yang bagus khususnya ini dua-duanya pertanyaan yang menarik yang pertama adalah supaya kita lengah ada sebagian tertipu di saat mendengar suara infak infak infak lalu mereka berinfak sampai anaknya nyungsep haram dia maka harus ada keseimbangan pertanyaan yang bagus sekali jangan sampai kita hanya memikir memikirkan infak dan sedekah akan tapi ternyata di dalam rumahnya pun ada kekurangan ya. Kalau Anda mungkin bisa bersabar dengan lapar, tapi istri Anda belum tentu sabar dengan lapar, belum tentu anak Anda sabar dengan lapar. Rumah kita bukan seperti rumahnya Rasulullah. Rumah kita bukan seperti rumahnya Nabi, yang di saat Nabi lapar pun istri beliau siap lapar. Dan rumah kita bukan rumah Nabi, yang cucu Nabi Sayyidina Hasan Husin, yang kecil pun siap untuk untuk lapar. Sehingga memberikan pada orang lain dalam keadaan di rumah tidak ada, mereka berani karena mereka orang-orang pilihan tapi anak kita yang saat masih ingin makan senang makan enak istri kita pun demikian dan seterusnya maka kita harus perhatikan jangan sampai kita langsung wah habis begitu cuman ada keseimbangan jangan sampai hanya berpikir untuk anak-anak dan yakini bahwasanya sedekah infak nafkah yang anda berikan kepada anak istri yang wajar itu lebih gede pahalanya daripada sedekah di jalan Allah Sesuap nasi, satu piring nasi yang Anda berikan pada istri, baju untuk menutup aurat dan an untuk anak-anak dan istri, itu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Suatu ketika ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya harta ini. Antara saya gunakan untuk berjihad di jalan Allah atau aku berikan kepada fakir miskin atau berikan kepada anak-anakku?" Dijawab oleh Rasulullah, "Apa yang kau berikan kepada istrimu itu lebih bagus. Apa yang kau berikan kepada keluargamu lebih ba lebih bagus." Jadi yang kami serukan tadi setelah di rumah ditata. Cuman menatanya jangan natanya orang yang muluk. Jadi karena is anak saya belum punya tabungan 2 miliar jadi mohon maaf ya saya belum bisa sedekah. Wah ini kikir. Sekiranya cukup, saya rajanya. Dan ini adalah sebetulnya keyakinan itu yang menjadikan dia itu menata dengan benar. Keyakinan akhirat dan keyakinan anak adalah amanat. Anak ada akhirat. Anakku amanatku, maka harus aku sempurnakan dia. Tugasku untuk mendidik anak mencukupi anak. Tapi keyakinan kepada akhirat lebih kuat lagi. Sehingga jangan sampai orang bincang. Semuanya hanya untuk anak, anak, anak, anak, anak, anak. Padahal sudah kaya, mulia. Ini tidak pernah dia berinfak. Tidak pernah dia berserkah. Akan tapi harus ada keseimbangan. Kemudian berapa persen pertanyaan selanjutnya yang diberikan kepada anak? Anak secukupnya. Jika butuh makan, untuk makan. Jangan sampai kita sedekah anak kita kelaparan kehabisan. Jangan. Baju Sekolah wajar saja. Sekolah wajar. Sekolah wajar, jangan sampai kita memaksakan sekolah yang sampai kita tidak bisa infak dan sedekah. Kadang kita itu menuruti gaya hidupnya orang lain. Sekolah harus bayar mahal, ratusan juta, puluhan juta. Sementara dia gajinya pas-pasan, mau kemana? Oh mau bangga dong. Pengen duduk sama ibu-ibu yang kaya itu, biarpun dia fakir. Sebab ibunya anak ibu kaya, anaknya di sekolah kaya, Dipikir kalau dia orang melarat, nyekolah anak-anak di tempat yang kaya, dia langsung bisa jadi kaya. Obrolnya sama ibu-ibu pergi ke Singapura, ke Jepang, ke ini semuanya. Dianya kemana? Ya sekedar cerita, ho, ho, ho, seneng kumpul sama orang kaya. Sebenarnya adalah kesombongan di dalam hatinya. Dan wanita kayak begitu atau bapak yang kayak gitu itu paling bahaya kalau jadi orang kaya. Wah, paling sombong luar biasa itu. Seneng duduk dengan rombongan orang-orang kaya. Sekolahkan anaknya di tempatnya orang kaya dengan memaksa ada suatu ketika ada orang datang, oh, gajinya itu pas-pasan. Wong oh, dia ngutang, kesini pun minta bantuan. Saya tanya anaknya sekolah di mana? Di sini bu ya. Allah, saya punya anak pun tidak sampai sekolah di tempat seperti itu. Berapa sebulan? Tidak tahu satu juta berapa gitu. Sebulan satu juta berapa? Kayaknya ini ada yang perlu dibenahi ini. Di bagian cara berpikirnya itu. Nah ini ada orang kayak begitu. Akan tapi wajar saja. Anda memberikan nafkah kepada anda secara wajar, istri secara wajar, senangkan secara wajar, dan berinfaklah dengan maksimal. Lalu berapa persen? Gak ada hitungan persennya. Setelah zakat, kalau zakat ada aturannya. Ini sedekah. Setelah kita bayar zakat, bukan berapa persen akan tapi apa yang dibutuhkan orang tua kita. Orang tua kita butuh makan kita, siapkan untuk makan beliau. Obat kita siapkan. Pegangan kita siapkan. Uang misalnya pegangan. Anak kita pun demikian, tidak ada hitungan persennya. Kebutuhan mereka kita penuhi. Adapun sedekah keluar juga tidak ada hitungannya. Semakin banyak semakin banyak. Baik, semakin banyak semakin baik. Jadi harus ada keseimbangan. Cuman kalau kita bicara tentang rongsok ini kayaknya lebih mudah. Anak kita tidak makan rongsok juga. Dipakai juga enggak. dikasihkan ibu juga enggak pantas ya. Eh, dijual pun ternyata harganya tidak ada. Tapi setelah ini masuk sedekah insya Allah. Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali. Mohon jangan sampai ada di antara kita sadar infak. Ternyata setelah itu menjadikan anaknya sengsara. Pernah, makanya kalau ada orang infak banyak-banyak jika orang itu baru kita kenal, biasanya kita langsung tanya. Ada suatu ketika ada orang infak tanah dan sebagainya. Nilainya besar. Setelah masuk ke rumahnya, ternyata rumahnya adalah rumah yang biasa saja. Kita kaget, jangan-jangan dia berbuat dolim kepada anak anaknya. Setelah kita tanya, anak-anaknya dan keluarganya ternyata semuanya sepakat malah mendukung sebaik-baik anak itu. Padahal kalau dipikir dijual dibagi anak-anaknya lumayan nggak? Anaknya cuma 4 atau 3 dapat 200 juta, 200 juta kan lumayan. Ternyata anaknya dengan sukarela itu anak soleh. Bahkan anaknya yang mendukung. Sehingga kami kaget betul. Karena ada ni uang nilai sebesar itu, atau tanah senilai sebesar itu, kalau diinfakkan, kalau ternyata rumahnya pas-pasan, maka jangan-jangan berbuat doh, atau hanya hawa nafsu. Hanya pengen sanjungan dari manusia, ternyata tidak. Anaknya justru yang mendorong, anaknya yang menyuruh. Maka bersyukurlah jika punya anak semacam ini. Tapi kadang itu istri yang suka gandoli. Makanya ada cerita ya, Istri, istri. Jadi ya istri yang soleha. Istri biasanya menghalangi dan sebagainya. Jadi orang itu kalau mau bersedekah itu biasanya ada di apa namanya orang bapak ibu kalau mau sedekah itu biasanya dihalangi oleh 70 setan. Seorang ustadz langsung ngomong, saya akan lawan 70 setan. Sehingga pulang ke rumah langsung dia ingin sedekah, bawa gandum. Mau sedekah, bawa fakir miskin. Saat mau keluar bawa gandum kelihatan istrinya, mau dibawa mana abah? Ini mau sedekah. Sudahlah abah, nggak usah kita banyak kebutuhan gini gini gini soal. Sampai sudah ini penting sedekah sampai tumpah. Akhirnya ketemu sama eh, jamaah santrinya. Gimana kiai sudah bisa ngelawan tujuh setan? Oh, tujuh puluh setan beres tapi dengan ibunya setan saya nggak bisa kalah. <laughs> Ibunya setan itu suka ngalang-ngaling itu banyak masa depan anak segala macam tetet tetet tetet wet Ya ini. Tapi ini solehah semuanya. Ini bukan ibunya setan ini. Ibunya setan mah di sana ini. Ini suka menghalangi ini ibunya setan itu memang. Uh luar biasa nih. Ini mau sedekah ini abang, kita akan punya masa depan bang. Ini belum beres, ini rumah belum beres. Rumah ada waktunya nanti. Tidak hmm. ada ibunya setan. Tapi kalau ada orang ngaku ibunya setan didoain beres nanti. Angkat tangan ibunya setan. Tujuh 71 mah enteng sama ibunya setan kalah ustadznya. Nggak jadi sedekah, tumpah gantungnya Baik, subhanallah. Nah, ini jangan sampai ada seorang istri menghalangi suaminya untuk berbuat baik atau sebaliknya. Dan memang ada sebagian dari para bapak yang bersedekah tidak mau ngasih tahu istrinya. Kenapa? Aduh, istri saya bu ya, saya sedekah selalu menghalangi saya, masya Allah. Nasib itu istrinya tuh kasihan. Akan tapi kami sangat terharu jika sudah kompak mereka. Bahkan lihat, kalau suaminya-suaminya suatu mau menyumbang, nyumbang tidak banyak sih menurut dia, karena dia mungkin orang cukup. Mungkin berapa? 100. Kata istrinya, cuman 100 apa enggak kurang? 100 juta. Lu istri yang ngomong apa enggak kurang, kebutuhannya lebih besar. Wah ini si solehah bener. Kalau ibunya setan, kok 100, kurangi deh 10. Kita 10 juta aja deh. Sudah banyak tuh, yang lain kan sudah nyumbang banyak. Buya kan kawannya banyak. Wah ini hebat nih lesannya nih. Lesan ibunya setan. Lihat Buya kenalannya kan orang banyak lihat. Mualder terus. Ah, sudahlah abang nggak usah bantu pun tetap berjalan al-baca. Oh iya memang ceramah pinter. Ibunya setan. Di sini dia selalu baik semua nggak ada ibunya setan. <laughs> Masya Allah. Bapak sudah dipangkas nggak ada ibunya setan di rumah. Tinggal besok buahnya kayak apa. Kalau ternyata nggak ada suaranya berarti ibunya setan banyak di rumah. Baik insya Allah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Menyelamatkan harta kita semuanya. Diberi kebaikan di dunia dan di akhirat.